Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadis. Naam kitab seputar mustalah hadis yang kemarin sudah kami sebutkan bahwasannya ilmu mustalah adalah ilmu yang sangat penting dan sangat berharga. Naam. Ilmu mustalah adalah ilmu yang sangat penting dan sangat berharga karena dengan adanya ilmu mustalah ini kita bisa mengetahui mana hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu, mana hadis yang dikatakan tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya. Kemarin sudah kita bacakan mukaddimahnya, sekarang langsung masuk pada pembahasan yang berikutnya. Al-qismul awal, pembagian yang pertama. Min kitabi mustalah hadis. Pembagian yang pertama dari kitab mustalahil hadis, istilah-istilah masalah hadis. Kita lihat halaman 9 yang punya kami ya. Itu halaman berapa situ? 5. Ini cetakan Saudi halaman 9. Nah, halaman 9 ya. 6. Mustalahul hadis. 6. Pembahasan masalah mustalahul hadis. Kata beliau ta'rifuhu faidatuhu. Sekarang pembahasannya kita adalah mengenai definisi mustalah hadis itu apa dan faedahnya apa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum definisi mustalah hadis itu apa dan faedahnya apa? pengen situ ya, yang ada kita Ya nanti kesan. Nyimak. Naam. Perhatikan situ ya. Ta'rifuhu kemudian yang kedua faidatuhu. Definisinya yang kedua adalah faedahnya. Jadi definisinya apa ini mustalah itu? Kita lihat. Mustalahul hadis. Definisi mustalah hadis itu apa sih? Ilmu mustalah itu apa gitu loh ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabul war radd min haitsul qabuli war raddi perhatikan baik-baik ilmu istilah hadis itu adalah ilmu yang akan diketahui dengan ilmu tersebut keadaan perawi nah keadaan perawi hadis keadaan orang yang meriwayatkan hadis dan keadaan hadis yang diriwayatkan ditinjau dari sisi al-qabul diterima warad dan ditolak itu ilmu mustalah jadi ilmu mustalah itu membahas masalah apa tadi keadaan perawi perawi itu yang membawa hadis perawinya sikoh enggak terpercaya enggak makbul enggak atau matruk atau kadzab misalkan seperti itu dan juga tujuannya apa mengetahui marwi marwi itu yang diriwayatkan hadisnya hadisnya bagaimana hadisnya maudhu mungkar palsu atau bagaimana kan itu jadi perhatikan baik-baik ana ulangi. Mustalahul hadis ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabuli raddi. Sebuah ilmu yang diketahui dengannya apa? keberadaan perawi. Perawi itu orang yang meriwayatkan hadis wal marwi dan hadisnya itu. Ditinjau dari mana? Al qabul wa rad. Al qabul itu diterimanya, rad itu ditolak. Jadi kita kan mempelajari penting itu loh. Hadisnya ini ditolak atau diterima? Perawinya ini sikoh atau enggak? Karena perawi itu yang membawa hadis, yang meriwayatkan hadis itu kan ada yang kadzab, kata pendusta. Eh? Ada juga yang sikoh terpercaya. Ada yang makbul, diterima hadisnya. Ada yang matruf ditinggalkan. Ada yang dhaifun jiddan, memang orangnya lemah sekali. Ada yang imamun fis sunnah, dhaifun fil hadis. Ada juga dia imam, dia dalam masalah as-sunnah imam dia, pemimpin tapi dalam masalah hadis lemah. Ada seperti itu. Jadi antum Jangan kaget ketika mendengar, mendengar ilmu jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil menjarah itu mengkritik sesuai dengan kritikan yang layak untuk diberikan. Ta'dil itu memberikan rekomendasi. Di dalam ilmu mustalah hadis ini, dalam ilmu ilmu, ilmu hadis ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Antum terkadang jumpai seorang perawi jarah, Eh, fulan dajjal, bayangkan. Ngeri jarahnya. Dajjal itu kadzab maksudnya. Wah, ini Nah, ini kalau mencaci maki enggak, itu sifat. Karena dia dajjal namanya kadzdzab, pendusta. Pembawa hadis atau dalam riwayatkan dia dusta. Seperti itu. Jadi dalam ilmu jarh wa ta'dil penting sekali untuk kita mengerti. Nah, kembali kepada pembahasan kita dari ilmu mustalah hadis, ilmu apa Ilmu yang membahas masalah apa? Keadaan perawi dan yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolaknya. Mahum? Nah, itu gelutannya seperti itu. Faedahnya apa ya faedahnya? Tujuannya apa sih belajar ilmu mustalah? Wa faedatuhu dan faedahnya ma'rifatu ma yuqbal wa yurad minar rawi wal marwi. Faedahnya setelah mempelajari ilmu mustalah ini faedahnya adalah apa? Ma'rifatu ma yuqbal wa yurad. Untuk mengetahui apa saja yang harus diterima dan apa saja yang harus ditolak. Minar rawi wal marwi dari seorang perawi dan dari yang diriwayatkan perawi itu maksudnya yang membawa hadis, marwi itu maksudnya hadisnya itu. Maksudnya ya, faedahnya apa? Untuk mengetahui mana yang harus ditolak dan mana yang harus diterima dari seorang perawi yaitu yang meriwayatkan hadis dan marwi yaitu hadisnya. maaf insyaallah ya? Seperti itu. Sekarang pembahasan yang berikutnya mengenai penjabaran apa makna hadis, apa makna khobar, apa makna asar apa mana hadis kutsi Empat ini perlu diperhatikan. Ada hadis biasa itu, ada hadis kutsi ada khobar, ada asar. Kita lihat. Al-hadis, hadis itu apa sih? maudifa ilan Nabi s.a.w alaihi wasallam min kaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan atau perbuatan atau penetapan atau wasfin atau sebuah sifat. Paham ya? Ini semuanya namanya hadis. Jadi kalau antum min hadis iman, dari hadisnya siapa itu maksudnya diinginkan adalah hadisnya siapa itu loh. Sampai kepada sahabat. Paham ya? Naam. Dan perlu diperhatikan tidak semua yang disandarkan kepada Rasulullah itu sahih. Tidak semua yang disandarkan kepada Rasulullah sebuah hadis itu sahih. Ada yang apa? Yang sahih ada yang dhaif penyandarannya, ada yang palsu. Paham ya? Namanya marfu'. Marfu' itu hadisnya sampai kepada Rasulullah, tapi tidak sampai apa? Tidak mengharuskan harus sahih. Ingat-ingat ya kaidahnya kemarin ya, apa kaidahnya kemarin? Awa. Kullu hadithin sahihin marfu'un walaysa kullu marfu'in sahihan. Maksudnya ya, artinya setiap hadis yang sahih mesti marfu, mesti sampainya kepada Rasulullah. Paham ya? Tapi tidak setiap hadis yang disampaikan kepada Rasulullah, maksudnya sampai kepada Rasulullah, paham ya? Itu sahih. Sekarang misalkan Anda ngomong, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu penyandarannya sampai ke Rasulullah enggak tadi? Naam, qala qala Rasulullah. Tapi hadisnya palsu gitu loh. Paham ya? Walaupun marfu, karena marfu itu intinya disandarkan kepada Rasulullah. Wa ma lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Di dalam matan bekunnya nanti kita akan bahas nanti insyaallah. Artinya apa? Wa ma lin nabiyil marfu'. Seluruh yang disandarkan kepada nabi kita itu marfu' namanya. Wa ma udhifa lin nabiyil wa ma udhifa lit tabi'in huwal maqtu'u. Dan yang sandarkan apa? Wa ma lit tabi'in huwal maqtu'u. Dan yang sandarkan kepada tabi'in, tahu tabi'in antum? Tabi'in itu namanya maqtu'. Kalau sahabat namanya mauquf. Marfu' sampai kepada Rasulullah, mauquf sampai kepada sahabat. Paham ya? Nah, kalau maqtu' sampai kepada tabi'in. Bahwasanya istilahnya itu ya. Jadi ada maqtu', mauquf, marfu'. Mahum? Nah, itu istilah yang penting. Ewa. Yang sampai kepada Rasulullah tadi apa namanya? Allah Ustaz. Yang sampai kepada Rasulullah tadi apa namanya? Marfu'. Yang sampai kepada sahabat tadi apa namanya? Mauquf. Yang sampai kepada tabi'in tadi apa namanya? Apa? matku matku maktu ayo maktu nah <laughs> maktu ya jangan, jangan lupa ya itu istilah penting itu nah wa ma paling lin nabiyil marfu' wa ma wa ma tabi'in huwal maqtu' nah kita lihat sini al khabar kalau khabar umum di makna hadis ini terkadang di makna hadis khabar yang makna hadis. yu'arraf bima sabaqa fi ta'rifil hadis. Maka khobar ini didefinisikan dengan apa yang telah lewat di dalam mendefinisikan makna hadis. Karena khobar di sini maksudnya adalah hadis. Wa illa khobar itu lebih umum. Pengkabaran umum enggak? Pengkabaran kalau dari Rasulullah namanya hadis. Pengkabaran kalau dari sahabat atau tabi'in namanya apa? Asar. Karena lewat nanti. Ya? Sehingga jarang asar eh, asar Rasulullah Misalkan ya, ini asar tabi'in atau asar sahabat biasanya. Istilahnya seperti itu istilahnya. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu allah. Walaupun terkadang al-asar itu yang diinginkan adalah al-hadis itu terkadang juga bisa. Kita lihat dulu. Wakila al-khabar ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Ini yang ana sebutkan umum tadi itu. Ada yang mengatakan khabar itu pengkabaran itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw dan kepada yang lainnya juga fayakunu a'am minal hadith wal wa asmal. Maka menjadilah definisi khabar itu lebih umum daripada hadis bahkan lebih mencakup. Kenapa sih? Karena kalau khabar kan umum, bisa hadis bisa apa? asar. Kalau khabar yang sampai atau dari Rasulullah namanya apa? hadis. Kalau khabar yang dari sahabat namanya apa? atau tabi'in asar. Berarti mana yang lebih umum tadi? Khabar. Lebih umum kenapa? Mencakup apa? Nah, mencakup dari sahabat dan Rasulullah, maksudnya mencakup hadis dan asar. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat yang asar itu apa? Al-asaru ma udhifa ila sahabi aw tabi'in. Asar itu yang disandarkan kepada sahabat atau kepada tabi'in. Naam, perhatikan baik-baik ini ya. Wa qad yuradu bihi ma udhifa ila an-nabi muqayyadan wa yuqal wa fil athar 'an an-nabi. Nah, benar kan? Antum kalau menggunakan lafaz asar untuk kepada Rasulullah harus dikasih ikatan. Terkadang yuradu bihi yang diinginkan dengannya adalah ma udhifa ila an-nabi, yang disandarkan kepada Rasulullah SAW muqayyadan dalam keadaan dikasih ikatan. Fayuqal wa fil athar 'an an-nabi sallallahu seperti itu. Dan datang dalam sebuah asar dari Rasulullah. Itu baru bisa. Berarti maknanya hadis. Tapi kalau semata-mata asar sebagaimana yang datang dalam asar, itu yang dimaksud asar siapa? Bisa sahabat, bisa tabi'in. Tapi kalau antum mau maksudkan adalah asar Rasulullah, berarti sebagaimana yang datang di dalam asar dari Rasulullah itu. Adalah dari Rasulullah. Paham maksudnya ya? Nah, kalau fikum ini sebenarnya tidak sulit, cuman rumit. Jadi perlu diperhatikan baik-baik agar tidak kesulitan. Nah, Kita lihat di sini ya. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Jadi sudah kita ambil tiga. Hadis, khobar, asar. Secara ringkasnya, bisa menyebutkan atau bedanya hadis, khobar, asar. Naam, kalau khobar. Naam, kalau asar. Naam. Kalau salah ya, sahabat itu siapa sahabat? Orang kan sering dengar sahabat Rasulullah, para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Nah, sahabat itu siapa sahabat itu? Apakah sahabat itu maksudnya adalah sahabat kita? Atau sahabat Rasulullah atau yang dimaksud dalam definisi? Kita juga punya sahabat. Antum punya sahabat enggak? Enggak punya sahabat. Sahabat kalau sahabat kita ya teman kita, tapi sahabat yang di sini maksudnya siapa? Definisi sahabat adalah man an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa ma ta'ala dzalik. Wa in takhallalat riddah. Wa in takhallalat wa in takhallalat riddah. Artinya adalah apa? Sahabat itu adalah orang-orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengan Rasulullah dan mati di atas keimanan walaupun diiringi dengan kemurtadan. Maksudnya ketika itu dia beriman dengan Rasulullah, kemudian mat na barakallahu fikum Rasulullah meninggal, na barakallahu fikum dia murtad. Setelah murtad masuk Islam lagi, beriman lagi. Itu tetap dengan sahabat. Imannya bagus. Paham maksudnya ya? Nah, itu definisi yang tepatnya, ya. Ewa. Ya, Jadi apa definisi sahabat itu? Man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Ringkas definisinya. Artinya orang yang berjumpa Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keimanan itu namanya sahabat. Walaupun sempat diiringi dengan kemurtadan itu tambahan saja. Apa maksudnya ya? Insyaallah ya. Oleh karena itu kalau dia hidup sezaman dengan zaman Rasulullah, perhatian baik-baik ya. Hidup sezaman dengan zaman Rasulullah, tapi belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah jumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan mati di atas keimanan apa istilahnya? Pak Yusuf. Orangnya ini hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Kalau sahabatnya syaratnya apa ini, Bertemu kan nanti, Ini belum pernah berjumpa, belum pernah bertemu. Tapi beriman dan mati dari keimanan. Apa namanya? Apa namanya Asif? eh, Kalau tabi'in berjumpa sahabat. Tabiin jauh, tabiin itu orang yang berjumpa sahabat tidak cuma Rasulullah. Kalau ini orang yang hidup di zaman Rasulullah, Rasulullah masih hidup. Cuman dalam keadaan belum pernah berjumpa bertemu dengan Rasulullah. Paham nggak pertanyaannya? Antum paham nggak pertanyaannya? Paham kan? Jadi orangnya itu hidupnya kapan? Hidup satu zaman dengan zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati dalam keimanan tapi belum sempat, belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Istilahnya apa, Antum? Ingat enggak? Antum ingat enggak? Antum ingat enggak? Antum ingat enggak? Lupa juga? Antum? Mukhadram. Mukhadram. Naam. Mukhadram. Mukhadram itu adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan dalam keadaan belum pernah jumpa dengan Rasulullah seperti Raja Najasyi. Paham ya? Raja siapa? Najasyi. Ya, Najasyi itu bukan namanya. Najasyi itu istilah penguasa Habasyah Ethiopia digelar Najasyi. Adapun nama Raja Najasyi siapa namanya? Jadi Raja Najasyi itu bukan namanya ya. Najasyi istilah penguasa Habasyah itu Istilahnya dikenal dengan Najasyi. Adapun namanya Ayo. Namanya? Namanya, namanya, namanya Hasan Ashama. Namanya Ashama. Ashamah ini nama daripada Raja Najasyi, Mukhadram. Nah, oleh karena Rasulullah ketika mendengar kabar Raja Najasyi meninggal, Rasulullah nggak sempat kan Rasulullah pasti nggak ada di sana. Sallu ala akhikum. Salatlah kalian untuk saudara kalian. Fa innahu mata bi ardikum atau semakna itu. Sesungguhnya dia mati nah barakallahu fikum bukan di tanah kalian, maksudnya bukan di negeri kita. Mati di sana. Ini disyariatkannya salat ghaib Salat gaib itu disyariatkan manakala si mayit belum ada yang menyolatkan. Kalau sudah ada yang menyolatkan, enggak perlu lagi salat gaib. Apa maksudnya ya? Nah, karena yang namanya kebanyakan mereka kan Nasara di sana. Dan Raja Najasyi masuk Islam itu loh. Dan Rasulullah waktu itu ketika menyuruh para sahabat sallu ala salatlah kalian dengan untuk saudara kalian. Maksudnya siapa? Raja Najasyi tadi itu namanya Ashamah. Ashamah, ingat-ingat ya? Ashamah. Naam. Syahidnya barakallahu fikum pengertian sahabat sudah kita ambil. Kemudian pengertian tabi'in juga mudah. Pengertian tabi'in itu orang yang bertemu sahabat dalam keadaan beriman dan mati dari keimanan, tapi enggak bertemu Rasulullah, tabi'in. Kalau atba'ut tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa tabi'in dalam keadaan beriman dan mati atas keimanan dan belum pernah berjumpa sahabat. Paham itu ya? Nah, seperti itu. Nah, Abu Hanifah tabi'in atau bukan Abu Hanifah? Abu Hanifah itu Nu'man bin Sabit tabi'in atau bukan? Eh? Yang sahih atba'u tabi'in. Walaupun ada yang mengatakan riwayat yang lain bahwasanya dia pernah jumpa dengan salah satu sahabat tapi pendapat yang rajih Naam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit itu adalah atba'u tabi'in. Naam barakallahu fikum. Kesimpulannya barakallahu fikum mafhumnya sudah kita ambil hadis khabar asar, pengertian sahabat dan juga mukhadram. Mukhadram. Mukhadram itu berarti apa tadi Abdurrahman? Mukhadram itu apa? Siapa mukhadram itu? nah tapi belum sempat bertemu Rasulullah salah salah namanya mukhadram. Di antara contoh mukhadram adalah Raja Najasyi yang namanya siapa tadi? Ashamah namanya Ashamah awal ya. Namanya Ashamah. Naam. Allah musta'an khair insyaallah. Jadi definisi sahabat jangan lupa ya untuk membedakan dengan muqaddam sahabat itu beda. Sama-sama beriman, sama-sama hidup di zaman Rasulullah, cuman kalau sahabat bertemu. Kalau muqaddam ini enggak bertemu orangnya. Paham? Naam. Berikutnya yang terakhir barakallahu fikum al-hadisul qudsi, hadis qudsi. Pengertian hadis qudsi perhatikan baik-baik. Marwahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih ta'ala. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi dari Rabbnya. Jadi dalam hadis antum supaya qala Allah taala misalkan atau fima yarwihi an rabbih azza wajal. Kita lihat wa yusama aidan al hadis rabbani wal hadis al ilahi. Hadis qudsi ini dinamakan juga dengan al hadis rabbani. Karena munculnya dari Rob Wal Hadis ilahi dinamakan adalah hadits ilahi karena dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Ini penamaan. Jadi hadis kursi memiliki dua makna yang lain. Hadis kursi satu, kedua al Hadis al ilahi, ketiga al Hadis Robbani. Tiga ingat-ingat ya, ini penamaan istilah hadis kursi. Ada berapa nama tadi? Apa? Rabbani, nah, Rabbani, paham ya? Tiga itu ya. Nah, barakallahu fikum itu. Jadi kalau antum jumpai hadis kok qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala atau an rabbih azza wa jalla itu namanya adalah hadis apa? Hadis qudsi. Cuman kira-kira ada enggak bedanya dengan Al-Qur'an? Kan hadis qudsi ini kan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Kalamullah jalla wa ala. Nah, sekarang apakah ada perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Perbedaan pertama Al-Qur'an lafaznya dari Allah dan maknanya dari Allah. Ewa. Kedua, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, maknanya dari Rasulullah. Naam. Ingat ya, hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Adapun Al-Qur'anul Karim lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kedua. Naam. Naam itu globalnya seperti itu. Membaca Al-Qur'an memang ada nas khusus dapat pahala. Naam, enggak mengatakan alif lam mim harfun, akan tapi mengatakan alif harf, walam harf, wal mim harf. Dapat pahala. Nah, ya kan al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barara. ladzi yaqra'ul Qur'an apa? Eh wa yatata'u fihi wa 'alaihi syak falahu ajran. Itu ya. Naam. Orang yang pandai baca Al-Qur'an itu bersama ma'a safaratil kiramil barara. Ada yang mengatakan bersama para malaikat. Paham ya? Kemudian orang yang baca Al-Qur'an tapi dia tertatah-patah bacanya dapat dua pahala pahala beratnya baca Al-Qur'an dan pahala baca al yang tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, bedanya yang kedua tadi apa? Baca Al-Qur'an ada nas khusus dapat pahala, baca khusus tidak. Perbedaan yang ketiga. Ya, Sedangkan Al-Qur'an Naam. Hadis kursi enggak bisa untuk pakai untuk salat. Dalam salat misalkan Allahu Akbar kemudian setelah bismillah antum baca baca apa baca? Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Enggak bisa. Enggak bisa ya? Karena hadis qudsi. Paham ya itu jangan yang keliru. Soalnya sama-sama datang eh, Allah Taala enggak bisa. Tapi tidak di bisa, tidak bisa. Yang ke berikutnya lagi. Ya, sedangkan Naam Membaca Al-Qur'an disyariatkan membaca ta'awud. A'udzubillahi rajim. Hadith qudsi tidak perlu. Paham ya? Antum khutbah Jumat membaca hadits qudsi, syaitanir rajim. Ya ibadih. Tidak perlu. Berikutnya. Naam ahsan. Kalau Al-Qur'an jelas sahih. Tidak ada keraguan sama sekali. La raiba alif lam mim, kitabu la raiba Tapi Allah dikutsi. Ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang sahih. Paham ya? Paham maksudnya ya? Ada lagi? Dilakukan untuk lagu itu, musik. Atau gimana maksudnya? Nah, ditartilkan bacaan dengan tartil dengan tajwid itu ya kalau Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila dan batal Al-Qur'an tartil. tajwidan Ya kan seperti itu dan juga enam intinya tajwidan tadi dengan tajwidnya. ya tapi kalau hadis qudsi enggak perlu antum gunah digunahkan, ikhfa diikhfakan. Nanti bacanya enggak karu-karuan. Nah, kan soalnya kalau antum baca hadis qudsi dengan hukum tajwid nanti yang dua harakat dua harokat, mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, sebutkan semua situ nanti. Paham ya? Akhirnya antum bacanya lama sekali. Khutbah pun belum selesai. Paham ya? Nanti ada gunah digunahkan, enggak bisa. Ada lagi? <laughs> Ada yang lagi nggak? Antum? Itu masih nambah lagi? Antum? Sudah cukup ya sementara ya. Itu sudah sementara cukup. Kita lihat di tutup yang terakhir. Wa misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Contohnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya bahwasanya Allah taala berkata ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fil mala'i fi mala'in dzakartuhu fil mala'in fi mala'in khairin minhum artinya di sini perhatikan Allah Ta'ala mengatakan, aku senantiasa bersama sangkaan naam atau prasangka hambaku. Nah maksudnya hambaku berprasangka apa gitu loh. Dia itu mengingatku atau tidak? Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni dan aku bersamanya. Manakala dia senantiasa mengingatku. Maksudnya bersama apanya? Ilmunya dan pengawasannya, bukan zatnya. Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum. Fa in dzakarani fi nafsihi apabila dia senantiasa mengingatku pada dirinya, Zakar tuh nafsi, aku pun akan mengingatnya dia, mengingat orang tersebut di dalam diriku. Wa in dzakarani apabila dia senantiasa menyebutku atau mengingatku di hadapan manusia zakartuhu fi mala'in khair minhu minhum dan aku juga akan menyebut-nyebut namanya atau mengingat dia di hadapan makhluk yang lebih baik dari mereka. Kira malaikat.